Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap Al-Qawaidul Fiqhiyah yang diambil dari kitab Al-Qawaid wal Usul Al-Jami'ah karya Al-Syekh Al-A'lamah Abdul Rahman bin Nasir sadi rahmatullahi alaih yang diberikan catatan kaki oleh Al-Syekh Muhammad bin Shalih al faymin rahmatullahi alaih. Kemarin terakhir kita ambil sudah kita selesaikan seputar bahwasannya kerusakan atau nah, orang yang dipercayai dengan suatu barang atau harta kemudian dia merusakkannya atau menghilangkannya selama dia sudah diizinkan oleh syariat atau pemiliknya maka dia tidak dimintai tanggung jawab. Ini pun ada catatannya selama tidak melampaui batasan dan juga selama tidak bermudah-mudahan atau meremehkan barang tersebut. Kalau seandainya dia meremehkan atau bermudah-mudahan di dalam menyimpan barang tersebut sehingga hilang, maka dia dimintai tanggung jawab. Atau dia melampaui batasannya, seharusnya dia simpan, dia gunakan untuk sebagaimana yang diamanahkan, namun malah dia gunakan untuk pribadi, maka dia dimintai tanggung jawab. Sekarang pembahasan yang baru perhatikan baik-baik barakallahu fikum yaitu pembahasan kaidah man ta'ajjala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanih. Barang siapa yang terburu-buru dengan sesuatu sebelum waktunya dia mendapatkannya maka dia dihukum dengan apa? diharamkan untuk mendapatkan sesuatu tersebut. Paham maksudnya? Ini sudah kita lewati juga dalam Al-Qawaidul Fiqhiyah. Pantunnya ingat atau tidak? Naam. Al-Imam As-Sa'di rahmatullah alaih sudah mengatakan dalam kitab Al-Qawaidul fikhiyah mu'ajilun mahdhuri qabla anihi qad ba'a bil khusrani ma'irmanihi. Apa artinya orang yang terburu-buru untuk mendapatkan bagiannya sebelum saatnya, maka justru dia akan apa? dihukum sebaliknya, tidak mendapatkan sesuatu tersebut. Contohnya, ahlu waris. Ahlu waris itu kan orang yang mendapatkan warisan. Dia buru-buru. Eh, Orang yang meninggalkan harta warisan belum meninggal malah dia bunuh. Karena apa? Buru-buru agar segera mendapatkan. Akhirnya malah nggak dapat warisan dia. Paham ya? Karena sudah kita lewati termasuk sebab seseorang terhalang untuk mendapatkan warisan apa di antaranya al-qatl, pembunuhan. Kemudian apa lagi? Al-kufur, kekufuran. Paham ya? Kemudian apa lagi? Al-irq yaitu perbudakan. Tiga ini adalah apa? Tiga perkara ini adalah sebab seseorang apa? terhalang untuk mendapatkan warisan. Pertama, al-kufur, kekufuran. Paham ya? yang kedua adalah apa? Al-qatl, pembunuhan. Yang ketiga adalah na'am barakallahu fikum al-irq, perbudakan. Budak nggak dapat warisan. Orang kafir nggak dapat warisan. Orang yang membunuh nggak dapat warisan. Paham? Jadi kaidah ini kembali kepada kaidah yang sudah kita lewati dulu mu'adilul mahdzur mu'adilul mahdzuri qabla anihi qad ba'a bil khusrani ma'hirmanihi orang yang terburu-buru untuk mendapatkan bagiannya sebelum waktunya maka dia akan kembali membawa kerugian dan diharamkan untuk mendapatkan sesuatu tersebut mohon insyaallah kita lihat man ta'ajjala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi barang siapa yang terburu-buru untuk mendapatkan sesuatu sebelum waktunya maka dia dihukum dengan diharamkan sesuatu tersebut. Paham maksudnya? Ayo kita lihat. Kata beliau wadzalika annal 'abda mamlukun tahta ahkami rabbih laisa lahu minal amri syai'. Yang demikian itu dikarenakan seorang hamba itu mamluk. Seorang hamba itu mamluk, dimiliki, dikuasai tahta ahkami rabbih, di bawah hukum-hukum nam pengaturnya. Paham ya? Naam laisa minal amri syai'. Dia tidak punya apa-apa sebenarnya. Oleh karena itu kalau dia nekat langsung membunuh biar dapat warisan malah enggak dapat warisan. Paham? Dia membunuh agar segera dapat wasiat malah enggak dapat wasiat. Paham ya? Seperti itu. Orang terburu-buru di dunia, minum khamr, memakai pakaian sutra, kaum lelaki ya. Itu nanti malah apa? Di akhirat diharamkan untuk apa? Untuk mendapatkan Nah barakallahu fikum kain sutra tersebut atau minum khamr diharamkan. Karena dia terburu-buru di dunia. Paham maksudnya ya? Nah barakallahu fikum kita lihat. Allah Ta'ala Allah telah berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidak selayaknya bagi seorang mukmin lelaki maupun wanita apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu perkara, ketetapan, suatu hukum, kemudian dia memiliki atau memilih enam pilihan yang lain yang sesuai dengan urusan mereka. Itu enggak layak. Dan nah, terus bagaimana yang layak? Yang wajib sami'na wa ata'na. Paham maksudnya ya? Jadi jika Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu perkara, suatu hukum, ketetapan, sami'na wa ata'na. boleh kita mencari pilihan yang pilihan yang lain yang sesuai dengan hawa nafsu kita. Mohon insyaallah. Naam. Fa idza ta'ajjala al-umur allati yatarattab 'alaiha hukm syar'i qabla wujudi asbabiha as-sahihah lam yufidhu syai'a. Ini penting ini. Apabila orang itu buru-buru terhadap suatu perkara yang perkara tersebut na barakallahu fikum ditimbulkan atau menimbulkan padanya apa hukum syar'i ya ya perkara tersebut itu akan terwujudkan akan ada na barakallahu fikum Eh, berdasarkan hukum syar'i qabla wujudi asbabiha as-sahihah. Maksudnya orang ini terburu-buru untuk mendapatkan perkara-perkara yang sebelum ada sebab-sebabnya yang sahih, maka tidak memberikan faedah sama sekali. Kalau orang terburu-buru seperti itu, terburu-buru ingin segera mendapatkan apa? warisan. Dibunuhlah oleh dia orang yang memiliki harta warisan itu. Akhirnya dapat enggak? Enggak dapat. Karena terburu-buru. Nunggu dulu sampai meninggal dunia, dia baru dapat warisan gitu. Itu penting juga ya. Naam. Wa uqiba bi naqidi qasdih dan dia dihukum dengan apa? Dengan lawan daripada tujuan dia. Apa itu? Tujuan dia ingin mendapatkan apa? Warisan. Malah dihukum dengan lawannya enggak dapat warisan itu loh. Paham belum? Paham maksudnya ya? Eh, wa na'am. Bi naqidi qasdih itu maksudnya lawan daripada tujuan dia. Tujuan dia membunuh awal apa tujuan awalnya? Tujuan dia membunuh orang tuanya tadi tujuannya apa? ingin mendapatkan warisan karena terburu-buru belum saatnya malah justru dihukum dengan apa lawan daripada tujuan dia yaitu enggak mendapatkan warisan enggak mendapatkan apa warisan wa dari tahta hadzal asal suwarun adidah dan masuk di bawah kaidah asal ini beberapa bentuk yang sangat banyak minha di antaranya hirmanul qatil al miras diharamkannya orang yang membunuh harta warisan. Jadi harta warisan diharamkan bagi orang yang membunuh. Ingat-ingat ya. Nam min mawani'i al-irs termasuk faktor-faktor yang menghalang-halangi untuk mendapatkan harta warisan al-qatl, pembunuhan. Kemudian apa tadi? Al-kufr, kekufuran. Kemudian apa lagi? Al-irq, perbudakan. Itu dihafal itu. Jadi kalau ada itu enggak bisa dapat warisan. Mahum insyaallah? Aywa, al-qatl wal kufr wal irq. Naam. Afan. Bukan air warik. Paham ya? Dan dari dia na barakallahu fikum na'am e, dia itu budak bukan air tapi air warik, warik. warik, warik itu adalah perbudakan. Naam. Apa maksudnya ya? Eh, kita lihat sini. Sawa'an kana al-qatl 'amdan aw khata'an idza kana bi haqqin. Baik pembunuhan tersebut sengaja atau pembunuhan yang karena keliru apabila tanpa ada unsur yang benar maka dia apa terhalang-halangi untuk mendapatkan warisan walaupun pendapat yang rojih nanti kalau membunuh karena keliru itu tetap masih dapat warisan karena keliru yang tidak dapat warisan adalah yang membunuh dengan sengaja membunuh dengan apa sengaja itu tidak dapat warisan tapi kalau membunuhnya karena keliru paham ya nah bukan karena sengaja maka dia apa tetap masih mendapatkan apa warisan na'am barakallahu fikum Nanti akan sebutkan contoh-contohnya. Mahum soalan ya. Man ta'ajjala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Barang siapa yang terburu-buru untuk mendapatkan sesuatu sebelum waktunya maka dia akan dihukum dengan apa? diharamkan untuk mendapatkan sesuatu tersebut. Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kita lihat lagi di sini apa kata beliau. Qala asy Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih Al-qatlu salatu anwa. Pembunuhan itu ada tiga macam. Ini penting, pembunuhan ada tiga macam. Al-awwal yang pertama, pem, jenis pembunuhan yang pertama, na barakallahu fikum kata beliau di situ, qatlu bihaq qatlun bihaqqin, pembunuhan dengan unsur benar, unsur hak seperti apa? Qisas, rajam, murtad. Itu benar enggak pembunuhannya? Benar. Fala yumna' al-irs bittifaq. Maka yang seperti ini, nah barakallahu fikum tidak fala yumna al-irs bittifaq. Maka yang seperti ini tidak menghalang-halangi harta warisan secara kesepakatan para ulama. Paham maksudnya? Kenapa? Karena pembunuhan tersebut ada unsur benarnya dengan hak itu loh. Kan sudah kita lewati, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihdatsalas. Tidak halal darahnya seorang muslim kecuali disebabkan karena tiga, salah satu di antara tiga perkara. Pertama, rajam. Kedua, kisos. Ketiga, apa murtad. Paham belum? Ya, itu pahami baik-baik. Naam. Itu jenis yang pertama. Jenis yang kedua, na barakallahu fikum adalah kata beliau qatlul amd. Nah, ya wa. Qatlul amd, pembunuhan dengan sengaja. Naam, eh, qatlul amdi yamna'ul irs bittifaq. Pembunuhan dengan sengaja ini menghalang-halangi untuk mendapatkan harta warisan secara kesepakatan para ulama. Yang pertama tadi apa? Pembunuhan tapi ada unsur hak, benar pembunuhannya. Alasannya benar. Apa itu alasannya tadi? Karena mungkin karena kisos atau karena rajam atau karena murtad tadi itu. Mafhum insyaallah? Kalau yang kedua ini qatlul amad. Sengaja membunuh Naam oleh irth ini menghalang-halangi untuk mendapatkan harta warisan bittifaq. Paham belum nih? Eh, nah, misalkan bunuh saudaranya atau bunuh orang tuanya, maka dia terhalang-halangi untuk mendapatkan apa? warisan. Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Kemudian kata beliau berikutnya, salah sebagai contoh hunaka satu ikhwah, di sana ada tiga saudara. Nah, qatala al-akbar minhum al-asghar amdan. Yang paling besar, anak paling besarnya tadi itu membunuh di antara mereka yang paling kecilnya dengan sengaja. Jadi kakak beradik lah taruhlah kakak beradik, nah barakallahu fikum, nah kakaknya paling besar ini membunuh adiknya. Fal akbar la yarith al asghar. Maka yang besar tersebut tidak mendapatkan warisan dari yang kecil. Wa yarithul al ausat, tapi yang pertengahan malah justru mendapatkan apa? warisan karena yang pertengahan enggak membunuh. Amalum, Jadi tiga saudara, nah kakak beradik A, B, C yang, yang A ini paling besar membunuh si C. Otomatis yang membunuh ini nggak dapat warisan dari si C, tapi B dapat yang tengah tadi itu. Kenapa? Karena dia nggak membunuh. Eh, seperti itu. Kita lihat. Summa inal ausat qatal akbar. Kemudian yang pertengahan tadi itu, anak yang pertengahan tadi itu, dia membunuh yang paling besar. Qisasan min akhi. Bunuhnya karena kisas. Bunuhnya karena apa? Kisas dari saudaranya yang paling kecil dibunuh tadi itu. Fal ausat yarsul akbar maka yang pertengahan ini dapat warisan dari yang paling besar. Kenapa? Karena yang pertengahan ini bunuh yang kakaknya yang paling besar, ada alasan syar'i enggak? Ada alasan syar'i yaitu apa? Kisos. Mahum ya? Naam. Kemudian kata beliau, li'annahu qatalahu bihaqqin karena yang pertengahan ini membunuh kakaknya yang paling besar tadi dengan unsur benar itu loh. Ada alasan syar'inya yaitu kisos. Paham belum? Ada bayangan insyaallah ya? Tiga bersaudara tadi. Yang pertama si A bunuh si C tanpa ada unsur benarnya, bunuh dengan sengaja. Maka si A tidak mendapatkan harta warisan C. Tapi yang B ini dapat. Paham loh? Kemudian si B ini yang anak pertengahan ini membunuh si A. Tapi kisos. Kira-kira dapat enggak si B ini dari si A? Dapat enggak? Dapat karena kisos pembunuhannya hak. Mohon insyaallah. Eh, nah, ini dipahami baik-baik ya na'am. Kemudian berikutnya barakallahu fikum, wasalis yang ketiga, qatlul khata. Qatlul khata, pembunuhan tapi keliru. Nah, pembunuhan keliru. Nah, wa fihi khilaf, dalam ini ada perselisihan antara para ulama mengenai pembunuhan karena ini pembunuhan yang keliru ini. Wasawab yang benar, annahu la yamna' minal miras, yang benar pembunuhan karena keliru tersebut tidak menghalang-halangi dari harta warisan dia tetap dapat dia. Paham belum ini? Bedakan ya. Yang ketiga ini membunuh tapi keliru. Bukan kesengajaan. Kalau yang pertama membunuh ada unsur yang syar'i, ada udur yang syar'i, ada alasan yang syar'i. Maka yang seperti itu apa? Nah, bittifaq dia apa? Tetap mendapatkan warisan. Kalau yang kedua membunuh dengan sengaja tanpa ada alasan yang syar'i, maka bittifaq dia enggak mendapatkan warisan. Yang ketiga membunuh tapi keliru. Nah, itu pendapat yang sahih, dia apa tetap mendapatkan warisan. Wa hadza madhhabul Imam Malik rahimahullahu taala. Ini adalah pendapat Imam Malik rahimahullahu taala. Wa min dzalika dan termasuk contoh juga mayahsul fi hawadis as-sayyarat mimman yatawalla qiyadah as-sayyarah. Contohnya kata beliau adalah apa yang terjadi berupa kecelakaan mobil, tabrakan gitu ya. Hawadis itu kejadian-kejadian sayyarat maksudnya tabrakan mobil Mimanya lagi ya qiyadatus sayyarah. Nah, barakallahu fikum dari orang yang dia itu memang ditugaskan atau dia itu memang nyopir, nyopir mobil tadi itu. Wa yakunu ma'ahu ahadun manyalisuhum. Di situ di dalam mobil itu ada salah satu keluarga mereka yang akan memberikan yang memiliki apa harta warisan. Paham belum? Jadi yang nyopir ini ahlu waris yang nyopir ini. Paham? Di dalam mobil tersebut ada keluarganya, mungkin bapaknya atau mungkin keluarganya yang kira-kira kalau seandainya keluarganya mati itu dia dapat warisan itu loh ini mobil ini. Paham belum? Akhirnya apa? Fayasul hadis. Kemudian terjadilah kecelakaan. Yamutu bisababihi man ma'ah. Akhirnya nah barakallahu fikum orang yang punya harta warisan ini mati dengan sebab kecelakaan tadi itu. Nah, paham belum? Ewa. Fa'in kulna jika kita mengatakan innal qatla la yasbihil qatil mutlaqan, kalau kita mengambil pendapat dan mengatakan sesungguhnya pembunuhan itu tidak bisa nah orang yang membunuh itu mendapatkan warisan secara mutlak. Kalau kita ucapkan seperti itu, berarti otomatis yang nyopir ini dapat warisan enggak? Enggak dapat warisan karena dia membunuh. Belum pendapat yang mengatakan bahwasannya pembunuhan itu sebagai penghalang untuk mendapatkan warisan secara mutlak itu pendapat yang tidak tepat. Karena harus dirinci lagi pembunuhan yang bagaimana yang tidak dapat warisan, paham ya? Ini sekarang pembunuhannya terjadi sengaja atau enggak? Enggak sengaja. Terjadi karena apa? Kekeliruan. Nyopir terjadi kecelakaan tabrakan. Ternyata di dalam mobil itu ada apa? Ada salah satu orang yang dia itu nah barakallahu fikum nanti kalau meninggal meninggalkan harta warisan gitu loh. Sopirnya ini ahli warisnya. Paham ya? Nah, nah berdasar ke pendapat yang pertama dia enggak mendapatkan warisan karena bunuh. Jadi nggak pandang bulu bunuh sengaja atau nggak sengaja, keliru ataupun enggak nggak dapat warisan katanya. Itu pendapat pertama. Sara la miratsa li hadzal qa'id. Maka tidak ada warisan sama sekali untuk si sopir ini. Wal hadzal ladzi dhahaba ilaihi al-muallif rahimahullah taala al masyhur al madhab. Dan inilah pendapat yang al-muallif siapa al-muallif? Al-Imam Sa'di rahimahullah taala berpendapat dengan pendapat yang masyhur nam yang ada tersebut. Wa idza qulna ini yang benar. Perhatian baik-baik yang benar ya. Wa idza qulna dan apabila kita katakan innahu yaris bihi, nah sesungguhnya dia tetap masih mendapatkan warisan, nah tetap mendapatkan apa? warisan. Wa huwa sahih, itulah pendapatnya benar, fa innalahul miras. Maka dia tetap mendapatkan apa? warisan karena pembunuhnya tidak sengaja. Pembunuhannya karena kekeliruan. Mahum sholat, Ya, na'am. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah hina ma dzakara hadisan rawahu Ibnu Majah fi hadzal ma'na qala wa bihi na'khud. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah tatkala beliau menyebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah ya, yang semakna dengan ini, qala beliau mengatakan wa bihi na'khud. Dengan pendapat inilah kami mengambil. Nah, maksudnya ya? Maksudnya beliau mengambil pendapat ini. Pendapat apa tadi? Tetap mendapatkan apa? Warisan karena pembunuhnya tidak sengaja. Pembunuhannya tidak disengaja, tapi pembunuhannya apa karena keliru. Ahum insyaallah. Nah, wal qailun, adapun orang-orang yang mengatakan bi annahu la Orang yang membunuh tadi walaupun keliru enggak dapat warisan. Ba'iduna 'an shawab, mereka jauh dari kebenaran. Perhatikan ya, mereka jauh dari kebenaran. Fa inna kata beliau wa yattadhih dzalika bil misal. Akan nampak jelas kalau mereka itu jauh dari kebenaran dengan contoh. Fahada ibnun barun bi abi. Ini satu anak berbakti sekali dengan orang tuanya dengan bapaknya. Ahsanul bir. Dia bisa dikatakan orang yang paling bagus berbakti kepada bapaknya. Wal ibn tsani, anak yang satu yang dua, yang kedua, Akun bi abi, anak yang durhaka dengan bapaknya. Asyaddul uquq, bahwa intinya paling durhaka dia. Berapa anak berarti? Dua anak. Yang pertama adalah anak yang paling berbakti, yang kedua adalah anak yang paling durhaka. Dua-duanya ini kita lihat. Ini membantah orang-orang yang mengatakan apa? Tidak dapat warisan walaupun pembunuhannya keliru. Safar Ibn Al-Bar bi abi. Kemudian anak yang berbakti ini safar dengan bapaknya ila Makkah lil umrah. Safar ke Makkah untuk umrah. Wa qaddarallahu alaihi an usiba bi haditsin mata fihi al-ab. Kemudian ternyata Allah telah takdirkan ditimpa kejadian kecelakaan. Matilah bapaknya tadi itu bersama anaknya yang yang apa? Yang berbakti. Padahal anaknya berbakti padahal. Nah, kalau berdasarkan pendapat yang mengatakan enggak mendapatkan waris secara mutlak, nanti warisannya kemana larinya? Ke anak yang durhaka tadi. Anak yang durhaka malah dapat. Padahal ini anak yang berbakti malah enggak dapat. Padahal pembunuhannya keliru. Paham belum? Paham soalnya ya? Padahal kalau kita telusuri kalau dilihat keberhakannya berhak yang mana? Yang berbakti atau yang durhaka? Yang berbakti. Berdasarkan pendapat yang pertama enggak dapat walaupun dia berbakti. Waqad khallaqal ab mi'ata milyun, masyaallah. Dan sungguh bapaknya itu meninggalkan harta mi'ata milyun. Naam, 100 juta. Paham ya? Enggak sembarang 100 juta hartanya. Falladhi yarithuhu al-walad al-aq. Inda man qala innal qatl khata' kal amr. Maka yang akan mendapatkan warisan adalah anak yang durhaka tadi berdasarkan pendapat yang mengatakan pembunuhan yang keliru itu seperti pembunuhan yang sengaja. Ini pendapat yang keliru atau benar? Yang keliru. Yang benar dirinci pembunuhannya itu sengaja atau tidak, keliru atau enggak. Kalau pembunuhannya sengaja, na'am, jelas tidak dapat warisan. Kalau pembunuhannya itu karena kisos ada unsur benarnya, maka tetap dapat warisan. Kalau pembunuhan itu karena kekeliruan, tetap dapat warisan. Itu pendapat yang sahih. Paham maksudnya ya? Nah. Kita lihat lagi. Kata beliau di situ, Amal Ibnu Abbar, adapun anak yang berbakti alladzi huwa Asad nas musibatan bi abi, yang bisa yang bisa dikatakan dia adalah apa? Adalah manusia yang paling dahsyat mendapatkan musibah kan bencana, tabrakan itu loh. Tabrakan bapaknya meninggal. Dia di dalam mobil itu juga. Paham ya? Dia malah enggak dapat kalau berdasarkan pendapat yang pertama. Ewa. Fa innahu syai'a, maka dia yang sudah kecelakaan malah enggak dapatan warisan. Fa idza al-insan hadal qawul. wa ma alaihi wajadahu ba'idan min Kalau orang itu sudah punya gambaran menurut apa pendapat yang ini, pendapat yang pertama tadi itu dan apa yang timbulkan dari pendapat yang pertama, niscaya dia akan menjumpai bahwasanya pendapat yang pertama jauh dari kebenaran. Kenapa kok jauh dari kebenaran? Masa anak yang durhaka yang dapat? Anak yang durhaka malah dapat. Anak yang berbakti tadi karena apa? Karena kecelakaan membunuhnya nggak sengaja malah nggak dapat. Kan lain. Jadi pendapat yang rajih bagaimana? Pembunuhan khata itu dapat warisan atau enggak? Dapat warisan. Mohon insyaallah. Ewa, itu pendapat yang rajih. Kita langsung naik lagi ke atas yang sebelahnya itu. Qala al-Imam Sa'di rahmatullahi alaihi wa kadzalika idza qatala al-musalahu al-musi batulatul wasiyah. Seperti itu pula apabila orang yang mendapatkan wasiat itu membunuh orang yang berwasiat, maka batal wasiatnya. Aku wasiatkan nanti kalau aku meninggal dunia, paham ya? Rumah yang dekat masjid sana itu tak kasihkan antum kata orang tuanya. Ya kata apa kata orang tua ini. Karena wasiat nggak boleh kepada ahli warisan itu. Wasiat harus orang lain. Akhirnya buru-buru nggak -buru tahan dia nggak sabar, ingin segera miliki apa? Ingin segera miliki rumah tadi, dibunuh orang tua tadi. Pak, anak nggak nggak nggak tahan, Pak. Pokoknya harus tak dapatkan sekarang, dibunuh orang tua tadi. Dibunuh, mati. Eh, ya berwasiat tadi mati. Batal nggak wasiatnya? Batal, nggak jadi dapat dia. Man ta'ajjala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Dihafal faedah itu. Man ajalah syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Barang siapa orang yang terburu-buru ingin segera mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, maka justru dia dihukum dengan apa? Dihukum dengan diharamkannya mendapatkan sesuatu tersebut. Paham? Seharusnya kalau dia nunggu meninggal, dapat enggak wasiat? Dapat dia. Tapi dia buru-buru, enggak sabar dia ingin segera menikmati rumah tadi itu. Malah dibunuh sama dia, enggak dapat apa-apa. Mahum sholat? Ayo na'am. Kita lihat berikutnya. Nomor satu bawah itu Al-musallahu qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah al-musallahu huwa alladhi usiya lahu bi an yu'ta syai'an. Musa, perhatikan, al-musallahu itu adalah orang yang diwasiati padanya. Jadi dia yang mendapatkan wasiat Musa itu yang mendapatkan wasiat. Paham ya? Nah, yaitu orang yang lahu, yaitu orang yang diwasiatkan kepadanya bi an yu'ta syai'an agar dia mendapatkan atau diberi sesuatu. Ingat-ingat ya, wasiat itu kepada selain ahlu waris. Lah kenapa kok kepada selain ahlu waris? Karena ahlu waris dapat warisan nanti gitu loh. Orang lain wasiat itu, ana wasiatkan nanti kalau bapak sudah meninggal, rumah yang depan masjid sana itu untuk antum misalkan. Paham belum? Ini berarti menunjukkan apa? Wasiat kau orang lain gitu loh. Orang lain bukan ahlu waris. Kalau ahlu waris enggak boleh karena ahlu waris dapat warisan nanti. Paham maksudnya? Eh, nah kita lihat lagi. Falau qala al-musi, kalau seandainya al-musi berkata, siapa musi ini? Yang berwasiat, musi itu yang berwasiat, musalahu itu yang mendapatkan wasiat, yang diwasiati. Apa maksudnya? Bedakan ya. Kalau orang yang berwasiat tadi ngomong, idam itu kalau aku mati, fa'atu fulanan mi'at alf." Berikanlah kepada si fulan seratus ribu. Berikan wasiat ini ya. Fata'ajjalal musalahu, akhirnya orang yang diwasiati atau orang yang mendapatkan wasiat ini terburu-buru wa qatalal musi akhirnya dia membunuh apa membunuh orang yang berwasiat liya khudami alfin dengan tujuan untuk mengambil 100 ribu tadi buru-buru enggak tahan dia paham ya nah Allah musta'an fa innal wasiyata tabtul wa laysa lahu maka wasiatnya batal dia malah enggak mendapatkan apa-apa man ta'ajjala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Itu kaidah sangat bagus sekali. Sering muncul itu. Nah, jadi jangan terburu-buru kalau sudah saatnya sholat dapat itu istilahnya. Nah, kita lihat kata beliau Wahakun haqqun 'alaihil qatl. Naam. Dan apa? Dan naam barakallahu fikum dan telah ditetapkan pada pada dia itu pembunuhan li'annahu qatlul amdan karena pembunuhan sengaja di sini bukan pembunuhan yang apa? Keliru bukannya sengaja, sengaja bunuh agar biar segera menikmati <coughs> wasiat tadi itu. Allah musta'an. Mahfum soalan ya. Wa nadhiru min ba'dil wujuh. Yang semisal dengan ini dari sebagian sisi, lau anna insanan qata'a isba'a imra'atin. Ini penting ini. Kalau ada orang memotong jari seorang perempuan. Ada orang memotong jari seorang perempuan fafihi ashrun minal ibil karrot kar'a eh, karrojul maka dia dendanya adalah apa adalah sepuluh ekor onta satu jari sepuluh ekor onta bayangkan nggak sembarangan jadi jangan macam-macam nah wa idza qata isba'in kalau dia memotong dua jari fafihi min minal ibil kalau memotong dua jari maka enam dendanya apa 20 ekor onta Wa idza qata'a salasah, kalau dia memotong tiga jari, fa fi salasuna min ibil karrajul. Nah, maka dia apa? Karena eh, maka dia mendak, maka dia dendanya 30 ekor unta, seperti laki-laki. Wa idza qata'a arba'atan fa fihi 20 min ibil. Tapi kalau dia memotongnya empat empat jari, maka dia dendanya adalah apa? 20 ekor unta. Kenapa kok tidak 40? teman 20 li'anna li'anna hazadat anis sulus karena dia lebih dari tiga paham ya yang dia potong itu lebih dari tiga kalau lebih dari tiga itu nanti berdasarkan kaidah dalam ilmu fikih itu nanti fatakunu diyatul mar'ah 'ala nisfi min diyatir rajul maka menjadilah dia dendanya perempuan Nah, itu apa? Separohnya dia laki-laki. Paham ya? Jadi seharusnya 40 dari 20. Ini kalau posisinya apa? Lebih dari tiga tadi itu. Kita lihat lagi kok ada berikutnya. Walihana kaulah batu salaf oleh karena itu atau oleh karena ini para salaf atau sebagian para salaf berkata, lama 'adumat musibah Tuha kalat dia Tuha. Ini ada ini. lama 'adumat musibah Tuha kalat dia Tuha. Tatkala semakin besar musibahnya, maka semakin sedikit dendanya. Itu. Paham ya? Dendanya semakin sedikit karena kalau dendanya banyak belum tentu dia mampu gitu ya. Nah, dendanya semakin sedikit. Fa idza qala hadzal rajul alladhi qata'a salata asabi. Kalau laki-laki ini yang telah memotong tiga jari tadi itu, sa'aqta lisbi arabi, aku akan memotong yang keempatnya. Jari yang keempat aku akan potong. Min ajli an antakuna diyah 20 minal ibil. Kalau tiga tadi berapa? 30. Paham ya? Orang ini ngomong, wah kalau 30 berat ini, tak potong lagi ya satu biar nanti 20 katanya. Kalau empat kan 20. Dia pengennya dapat ringan gitu ya. Nah, kata dia, aku akan potong yang jari yang keempat katanya. Min ajli antakuna dia tuh isrun isrina min ibil. Biar nanti dendanya 20 ekor onta. Fa innana naqta isbi'ahu alladhi yuqabil isbal mar'ah rabi'. Maka kita akan memotong jari tangan laki-laki tadi itu, jarinya akan kita potong alladhi yuqabil isbal mar'ah rabi'. Nah yang senilai dengan apa? yang sebagai balasan bagi apa? Sebagai balasan jari wanita yang keempat tadi itu. Kita potong satu yang punya laki-laki tadi itu. Paham ya? Naam. Wa na'khud minhu salasin ibil. Kemudian kita mengambil dari apa? Dari nah barakallahu fikum laki-laki tadi itu tetap 30 ekor unta karena yang dia yang dia potong perempuan tadi tiga. Paham ya? Dia ingin motong yang keempat. Biar apa? Biar 20. Akhirnya balasannya apa? Justru kita motong tangan dia. Paham ya? sebagai apa? Sebagai imbalannya tetap dia bayar 30. Ya, seperti itu. Wa Mas mas'alah min ghara'ibil ilm, kata beliau, memang benar. Kata beliau, permasalahan ini termasuk permasalahan ilmu yang paling gharib, paling asing. Jadi mungkin jarang didengar, tapi biasanya ada dalam kitab fiqih. Mungkin nanti kalau dalam fikih dibaca ya nanti kita baca. Kitab fiqih yaitu kitab seputar denda, dibahas semua itu nanti. Kalau motong ini berapa? Motong ini berapa? Terus bagaimana? Itu bahas semuanya. Kata beliau, wa hadil mas'alatu min ibil ilm. Permasalahan ini termasuk ilmu yang paling aneh atau asing. Ilmu ini asing sekali. Nah, jarang didengar istilahnya gitu ya. Paham soalnya? Berikutnya. Ini sebenarnya masuk dalam kaidah enggak? Masuk. Dia pengennya biar dapat biar apa? Biar 20 saja Terburu-buru dia. Seharusnya dia kalau cuma 3 30 kan tadi. Tapi dia terburu-buru wah anak tak 4 sekalian biar dapat 20 katanya. Malah justru di apa? Dihukum dengan lawannya, dipotong tangannya dia bayar 30. Eh, bukan tangannya ya, jarinya yang laki-laki itu potong satu, dia tetap bayar 30. Kan berarti kan mendapatkan apa imbalan gitu istilahnya, imbalan yang sebagai perbuatan dia tadi itu. Nah, berikutnya yang atas itu wal mudabbar Nah, mudabbar idza qatala sayyidahu batula at-tadbir. Ingat-ingat mudabbar ini lain lagi ya. Bukan tadbir yang dabbar dabiru tadbiran bukan mudabbar dalam ilmu fikih. Itu adalah seorang budak yang disyaratkan. Nanti kalau aku meninggal, kamu merdeka. Itu mudabbar namanya. Budak mudabbar namanya apa? Mudabbar itu seorang budak yang disyaratkan kemerdekaannya itu dengan meninggalnya tuan, tua, dengan meninggal tuannya tadi. Paham belum? Itu mudabar namanya. Paham belum? Mudabar itu budak nah, yang dia itu disyaratkan oleh tuannya untuk merdeka kalau tuannya meninggal. Nanti kalau aku meninggal kamu merdeka itu namanya mudabar. Namanya apa? Mudabar. Ingat-ingat loh nanti suatu ketika anak tanya mengingat ingat itu ya. Nah mudabar itu adalah seorang budak yang dia itu apa? dijanjikan oleh tuannya kalau tuannya meninggal dia merdeka. Paham? Ya, kita lihat. Nah, dia enggak enggak nggak tahan dia, pengen cepat merdeka dia. Tuannya dibunuh duluan sama dia. Jadi merdeka enggak? Tetap budak dia. Hati-hati. Nah, kita lihat. Wal mudabbar idza qatala sayyidahu batula tadbir. Mudabbar budak yang dijanjikan merdeka kalau tuannya meninggal tadi itu, dia malah membunuh tuannya. Batula tadbir, berarti batal tadbirnya. Tetap dia budak. Paham Budak apa namanya ini? mudabbar. Budak mudabbar budak yang bagaimana? Awa, budak yang dijanjikan untuk merdeka nam oleh tuannya, tapi setelah tuannya meninggal. Itu namanya mudabbar. Ini buru-buru dia pengen cepat merdeka, tuannya dibunuh sama dia, diracun sama dia misalkan. Allah musta'an. Kita lihat nomor dua bawah itu. Al-mudabbar abdun ya kan? Mudabbar itu adalah abdun, seorang budak Qala lahu sayyiduh, tuannya berkata kepada budak tersebut, idam itu kalau aku mati, fa anta hurrun, kamu merdeka." Ini. Mudabar itu adalah seorang budak yang tuannya berkata kepada dia, "Kalau aku mati nanti kamu merdeka." Itu namanya mudabar. Jawa. Wa sumiya mudabbaran dinamakan mudabbar kenapa? Li'annahu na barakallahu fikum ya li'annahu ya'tik dubur hayatis sayyidih. Karena dia akan merdeka setelah apa? Setelah nam habisnya kehidupan tuannya. Paham ya? Setelah kehidupan tuannya, berarti setelah tuannya meninggal. Paham maksudnya? Namanya mudabar Nah. Paham insyaallah? Jangan sampai keliru ya, ingat ingat itu ya. Jadi mudabar itu budak yang dia itu dijanjikan untuk merdeka oleh tuannya setelah tuannya meninggal. Nah. Kembali ke atas lagi, misal dalik contohnya Wa mislu dzalik dan contoh yang semisal dengan itu juga, man talaqa man talaqa zaujatahu fi maradhi mautihi al makhuf tarisu minhu walau kharajat min al iddah ini. Seorang suami yang menceraikan istrinya kapan saat menceraikannya itu? Di waktu sakit yang dia meninggal. Paham ya? Jadi dia posisinya suaminya sakit, yang dengan sakit itu dia meninggal gitu loh. Nah, di saat-saat itulah dia menceraikan istrinya. Tujuannya apa sih? Biar istrinya nggak dapat warisan. Namun malah justru dapat warisan. Kenapa justru dapat warisan? Karena tujuannya sudah ketahuan tujuannya. Tujuannya dia menceraikan malah akhirnya malah dapat tarisu minhu, akhirnya malah dapat warisan itu. Walau kharajat minal iddah, walaupun keluar dari apa? masa iddahnya. Karena yang diinginkan di sini nanti adalah apa? Tolaknya tolak bain gitu loh. Tolak bain ini tolak yang harus pisah Nomor tiga bawah terlihat. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin Taala al-murad bidzalik man talaqa zaujatahu talaqan ba'inan. Yaitu seorang suami yang menceraikan istrinya dengan perceraian ba'inan. Ba'inan harus pisah. Cerai yang harus pisah. Bi khilafir berbeda dengan perceraian yang raj'iyah. Raj'iyah itu masih bisa balik. Cerai pertama, cerai kedua raj'i namanya. Cerai ketiga namanya apa? Talak ba'in. Karena talqah itu ada tiga Eh, iya enggak? Tolkoh wahidah, tolkoh Saniyah, tolkoh salisah. Tolkoh wahidah masih bisa balik. Raj'i namanya. Tolkoh Saniyah masih bisa balik. Raj'i namanya. Tolkoh salisah yang ketiga itu namanya bain. Mau enggak mau enggak bisa balik lagi kecuali kecuali apa? Ewa. Kecuali perempuan tadi itu, mantan istri tadi itu, dinikahi laki-laki lain kemudian ceraikan. Setelah masa iddahnya selesai baru bisa balik kepada suami pertama. Tapi enggak boleh dengan cara apa kemarin? Tahlil. Tahlil itu bayar orang. Paham ya? Biar halal itu enggak boleh, itu haram hukumnya. Bener-bener ya dia nikah resmi gitu loh. Nikah syar'i, bener-bener itu suaminya suatu ketika cerai. Nah, mantan istri bisa balik pada suami pertama. Tapi kalau tahlil, tahlil tahu ya, nikah tahlil nikah untuk menghalalkan itu haram hukumnya bayar orang, "Pak, antum tak bayar ya, Pak. Tolong nikahi mantan istriku itu satu pekan saja." Setelah itu nanti antum ceraikan lagi. Dibayar dia kan si si fulan tadi itu. Nah, itu namanya nikah tahlil itu haram hukumnya. Paham maksudnya ya? Nah. Kembali pada inti pembahasan kita bawah itu tadi, Faidah mata bi al makhuf. Nah, apabila suami tadi itu yang menceraikan istrinya yang tolak bain tadi itu, dia mati disebabkan oleh penyakitnya. Nah, barakallahu fikum yang apa? Dalam keadaan dia mengkhawatirkan tadi itu, fa innaha minhu, maka dia perempuan tadi itu istrinya masih mendapatkan warisan. Walau Nam walau qudira annahu ufiya minhu fa innaha la taris. Tapi kalau seandainya ditakdirkan kalau dia sembuh, paham ya? Sembuh, maka dia enggak mendapatkan warisan karena masih hidup. Ya enggak? Nah, tapi kalau posisinya penyakit yang benar-benar parah yang dikhawatirkan dia mati dan penyakit jadi dikatakan penyakit menjelang kematian dia, itu hukum globalnya dia sudah mendapatkan warisan nanti. Paham ya? Nah, kalau walaupun dia tujuannya biar enggak dapat warisan malah justru dapat warisan. Paham maksudnya ya? Eh, karena tujuan suami tadi itu menceraikan biar enggak dapat warisan tapi malah justru dapat warisan itu loh. Nah, seperti itu. Kita lihat berikutnya. Wa mimma yadkhulu fi hadha dan juga yang masuk dalam pembahasan ini juga anna man ta'ajjala syahwatahu anna man ta'ajjala syahwatihi al-muharramah fid dunya uqiba bi hirmaniha fil akhirah illam yatub minha ini penting barang siapa yang terburu-buru syahwatnya keinginan dia terhadap sesuatu yang diharamkan syahwatnya keinginan kuat ya enggak barang siapa yang terburu-buru Nah, keinginan kuat dia terhadap perkara yang diharamkan di dunia, uqiba, niscaya dia akan dihukum bihirmaniha untuk mendapatkan sesuatu yang dia nah barakallahu fikum terburu-buru tadi itu. Fil akhirah, di akhirat dia diharamkan. Kalau dia enggak tobat, kalau dia tidak apa? bertobat. Paham soal ini? Ibrahim mafhum soalnya? Ewa. Dan lihat Qala ta'ala Allah telah berfirman, "Wa yauma yu'radul ladzina kafaru 'alan nar adhabtum tanyibatikum fil fi hayatikum dunya wastamta'tum biha. Dan suatu hari ha, disodorkan kepada orang-orang kafir nam api neraka. Adhabtum tanyibatikum kalian telah menghabiskan ha, Nam kebaikan-kebaikan kalian di kehidupan dunia kalian dan kalian telah bernikmat-nikmat dengannya. Di dunianya sudah dipakai itu loh. Diharamkan pakai sutra dia malah pakai sutra. Ya enggak? Laki-laki ya. Diharamkan pakai emas, dia malah pakai emas, laki-laki juga, ya enggak? Kemudian diharamkan dia minum khamar malah minum khamar, laki-laki perempuan sama aja itu, ya enggak? Nah, itu nanti di akhirat diharamkan juga. Kalau tidak tobat. Paham maksudnya? Naam. Wa yuqabil hadzal asl aslun akhar dan yang berhadapan dengan na barakallahu fikum landasan pokok ini adalah landasan pokok yang lain, asal usul yang lainnya atau dasar pokok yang lainnya anna man taraka syai'an lillah ini. Lawannya ini. Lawannya ini ya. Had, dihadapkan dengan kaidah tadi itu, kaidah yang pertama tadi apa sih? Terburu-buru, ingin segera mendapatkan sesuatu sebelum saatnya itu loh, malah diharamkan enggak dapat apa-apa. Nah, yang di yang berhadapan dengan kaidah tersebut adalah apa? Anna man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairan minhu wa lam yajid nafaqdahu Artinya apa? Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, niscaya Allah Taala akan menggantikan bagi dia sesuatu yang lebih baik darinya. Nah, dan dia tidak akan mendapatkan apa? Nah, barakallahu fikum sesuatu yang kehilangan darinya. Apa maksudnya? Nah, maksudnya apa? Maksudnya contohnya dia meninggalkan pekerjaan yang haram demi mendapatkan pekerjaan yang halal. Taruhlah dia kerja di bank. Kerja di bank, gajinya banyak gak kira-kira? Gajinya banyak taruhlah. Eh, gajinya lumayan banyak gitu istilahnya. Dia meninggalkan kerjaan di bank tadi itu demi ingin mencari kerjaan yang halal walaupun jualan apa nam timhu tempe tahu paham ya nah barakallahu fikum nam kemudian akhirnya dia tinggalkan nah masuk dalam faedah ini barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah niscaya Allah taala akan menggantikan bagi dia sesuatu yang lebih baik dari yang pertama yang pertama tadi apa pekerjaan yang haram kerja di tempat riba ya enggak yang kedua apa pekerjaan yang halal walaupun sederhana jualan tempe dan tahu paham maksudnya Naam. Paham ya? Eh, Ayo kita lihat bawah itu. Hunaka dalilun akhas minal ayah. Di sana masih ada dalil yang lebih khusus dari ayat ini. Wa huwa qauluhu sallallahu yaitu sabda Rasulullah SAW, "Man labisal harir fid dunya lam yalbashu fil akhirah." Barang siapa yang memakai yang memakai pakaian sutra di dunia, niscaya dia nanti di akhirat tidak akan memakainya. Ini pembahasannya kita lewati sudah ya. Sudah kita lewati memakai sutra tanpa udur syar'i kalau dalam rangka berobat dengan dari penyakit syikah itu gatal atau semisal diperbolehkan kalaupun seandainya bukan untuk berobat diperbolehkan selama apa Ya, selama tidak melebihi berapa jari empat jari paham ya nah lebih dari itu nggak diperbolehkan kita lihat paling maksimalnya empat ya enam tapi kalau paling sedikitnya ya Sedikit, tapi kalau maksimalnya 4. Itu kalau bukan untuk berobat. Paham maksudnya? Nah, kita lihat. Akhrad al-Bukhari Muslim, "Wa man al khamra fid dunya lam yashrabha fil akhirah." Barang siapa yang minum khamr di dunia, niscaya dia nanti di akhirat tidak akan minum khamr. Akhrad al-Bukhari Muslim. Wa ikhtalafa al hadis. Wa ikhtalafa al hadis. Dan para pensyarah hadis ini berselisih fi makna hadis mengenai makna hadis ini. Faqila ada yang mengatakan al-makna Layat yadkhulul jannah, dia tidak akan masuk surga. Ini keliru. Karena pelaku dosa bagaimana keadaannya di akhirat? Tahta masyiatillah di bawah kehendak Allah taala. Nah, sekarang minum peminum khamr, pemakai kain sutra, itu pelaku dosa besar atau bukan? Ayo, kafir enggak? Enggak kafir. Di akhiratnya tergantung dengan kehendak Allah taala. Nah, sebagian para pensyarah hadis mengatakan layat yadkhulul jannah, dia tidak akan masuk surga. Wakilah baliat bal walakinahu yuhram min hadal libas wa sharab syarab 'uqubatan lahu. Ada yang mengatakan dia tetap masuk surga. Dia tetap masuk surga tapi diharamkan memakai pakaian ini dan diharamkan minum minuman ini sebagai bentuk hukuman untuknya. insha insyaallah taala afa anhu wa 'ada ilaihi hadzal lubs sharab Kemudian jika Allah taala menghendaki, Allah taala mengampuni dan akan mengembalikan bagi dia apa? Diperbolehkan memakai pakaian ini dan minuman ini. Paham belum? Apa maksudnya? Ini berarti tahta masyiatillah. ya enggak? Peminum khamr, penjudi, pemabuk, namanya. Nah, pembunuh pembunuh orang nah barakallahu fikum mukmin, namanya. Itu hukum globalnya pelaku dosa besar. Nah, pelaku dosa besar tersebut di akhirat di bawah kehendak Allah taala enggak kafir gitu loh. Jangan sampai keliru ya. Naam. Wala'alla hadza aqrab lis-shawab. Kata beliau, bisa jadi inilah yang paling mendekati kebenaran. Wa dzalika anna syurbal khamr fid dunya walubsal harir lirijal ma'siyatun minal kaba'ir. Yang demikian itu bahwasanya minum khamr di dunia dan memakai pakaian sutra bagi kaum lelaki adalah kemaksiatan termasuk dosa-dosa besar. Wa hiya tahta al-masyi'ah. Yang mana perbuatan tersebut di bawah kehendak Allah taala hukumannya nanti. Insya'a adzabahu wa insya'a ghafara Kan itu. Nah, sudah kita lewati semuanya kan? Wala yuqal dan tidak dikatakan innal murada bil hadis man istahalla syurbal khamr atau istahalla lubsal harir ma ilmihi bitahrimi dzalik. Enggak mungkin dikatakan bahwasanya diinginkan dengan hadis ini adalah orang yang menghalalkan minum khamr. Sudah tahu haram kok dihalalkan? Enggak mungkin kan? Atau orang yang menghalalkan memakai sutra. Bersamaan ilmunya dia tentang pengharaman perbuatan tersebut. Li'anna man istahalla dzalik fa kafir nih. Kalau sampai menghalalkan kafir. Khamr bagaimana halal? Sutra halal. Nah, kalau sudah menghalalkan kafir enggak? Kafir. Kalau kafir bagaimana tempatnya? Neraka nih itu. Allah musta'an kita lihat. Kata beliau, "Nam sawa'un afa'ala dzalika am lam yaf'al." Baik dia melakukan hal tersebut ataukah tidak, kalau menghalalkan sudah kafir. Menghalalkan saja. Bagaimana kan sutra dipakai lagi-lagi halal? Eh, bagaimana emas dipakai lagi laki halal? Dia walaupun nggak memakai, menghalalkan saja, menghalalkan sesuatu yang Allah telah haramkan, kafir nggak dia? Kafir, ancamannya ngeri. Kadzalika la yuqal demikian seperti itu pula tidak dikatakan innal murada bidzalikal kafir bi'tibarin annahu huwal ladzi yashrabul khamr wa yalbas harir wa dzalika li anal hadits 'am. Seperti itu pula enggak dikatakan sesungguhnya yang diinginkan dengan orang kafir tersebut adalah apa? ditinjau dari orang yang meminum khamr dan memakai kain sutra tadi. Kata-katakan wadali kali anal hadis am karena yang demikian itu hadisnya umum. Kesimpulannya, kesimpulannya ya, nah barakallahu fikum mereka pelaku dosa besar. Sehingga di akhirat tergantung dengan apa? Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Insya'a 'adzabahu wa insya'a ghafara lahu. Mohon insyaallah. Ewa, bawah itu yang terakhir. Wa hadzal asl sahihun. nam Landasan pokok ini benar. Ya dulu alaihi qaulu ta'ala yang menunjukkan akan kebenarannya adalah firman Allah taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah taala akan jadikan bagi dia na'am barakallahu fikum yaj'al lahu min amri yusra. Akan jadikan semua urusannya itu mudah. Wa qaulu ta'ala, perhatikan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah, Allah taala akan jadikan bagi dia semua perkaranya itu mudah atau dijadikan padanya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah Taala akan berikan rezeki kepada dia dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini dalil yang menguatkan mengenai apa tadi? Man taraka syai'anillah awadahullahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, niscaya Allah Taala akan menggantikan sesuatu yang lebih baik dari yang sebelumnya. Contohnya, dia kerja di suatu tempat pabrik lah taruhlah, kerja yang penuh dengan ikhtilatiyah campur baur lelaki dan perempuan, dia tinggalkan. Karena apa? Karena Allah. Paham ya? Ini nah barakallahu fikum sesuai dengan hadis tadi itu. Niscaya Allah Ta'ala akan menggantikan sesuatu lebih baik dari pekerjaan yang pertama dia lakukan tadi itu. Paham maksudnya? Jadi kalau meninggal sesuatu yang haram harus karena Allah Ta'ala gitu loh ya. Ayo na'am. Kemudian Allah Ta'ala menggantikan lebih baik. masya insyaallah ya. Kaidahnya tadi apa kesimpulannya? Kaidahnya, kaidah apa yang kita ambil ini? Semuanya tadi. Hah? Ewa? Nah, ewa, man ta'ajjala syai'an qabala awanihi uqiba bihirmanih. Barang siapa yang terburu-buru untuk mendapatkan sesuatu sebelum saatnya, sebelum waktunya, maka justru dia dihukum dengan apa diharamkan untuk mendapatkan sesuatu tersebut. Nasallahu alaihi wasallam wa alhamdulillahi rabbil alamin.